Materinya setengah sebelas sampai jam sebelas. Ya. Diperbanyak pertanyaan dari <laughs> ini, Lihat nanti keadaannya. Karena biasanya satu jam setengah, berarti sampai jam sebelas. Duhurnya jam berapa? Dengan setengah pertanyaan 12. sampai setengah 12. Masuk pertanyaannya sama materinya sama. Satu jam, satu jam.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 Ayyul ihwa wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian hambanya untuk diberi kemudahan oleh Allah menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita semuanya butuh kepada ilmu agama. Kita semua butuh kepada cahaya dan lentera yang menyinari perjalanan kita menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga dan pahala menghadiri majelis ilmu menghadiri rumah-rumah Allah untuk belajar atau mengajarkan agama sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Jadi ayuhal ehwa tatkala kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju majelis ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan untuk kita, dunia dan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yakni kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, ya, untuk belajar ilmu Islam, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah satu tanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan bagi kita. Sedang menghendaki kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita harus banyak bersyukur. Dan kita harus menjaga nikmat ini. Jangan sampai kemudian lepas dari diri ini. Karena ilmu agama adalah lentera. Ilmu agama adalah cahaya. Hidup ini kita butuh cahaya. Dalam perjalanan kita butuh cahaya. Dalam kegelapan kita butuh cahaya. Demikian juga dalam perjalanan menuju surga. Kita butuh kepada agama. Kita butuh kepada ilmu. Bahkan kebutuhan manusia kepada ilmu. Lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kalau badan kita butuh kepada makanan dan minuman Coba kalau nggak makan, nggak minum sehari aja, lemes pak. Kalau badan kita membutuhkan makanan dan minuman, maka demikian juga hati ini. Hati ini membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya ilmu agama adalah jalan menuju surga. Karena dengan belajar ilmu agama, kita tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Mana yang benar dan mana yang salah. Mana jalan yang mengantarkan kita ke surga dan mana jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Menjadi jelas bagi kita dengan belajar ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ida marortum biriyadil jannati fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian bergegas menuju ke sana. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Majalisul dzikr. Baik. Ayo lehwa wal ahwat rahimani wa rahimakumua Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini pada kesempatan yang baik ini yaitu hari Ahad tanggal 1 Rabiul Awal 1437 di Masjid apa? Al-Bahri. Al-Bahri. Pompes Imam Syafi'i. Nah, ini kebetulan juga ini. Ya. Kebetulan Pompes Imam Syafi'i yang kita bahas adalah tentang prinsip-prinsip beragama Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, moga-moga ya ini adalah kebetulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas buku yang kami tulis sendiri yaitu Manhaj Salafi Imam Syafi'i yang berisi tentang prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Ini sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari bersama. Karena beberapa sebab yang kami sebutkan pada halaman 4 kenapa kita perlu membahas tentang prinsip-prinsip beragamanya Imam Syafi'i. Karena pertama Imam Syafi'i adalah seorang imam madhab empat yang pendapat-pendapatnya menjadi pedoman banyak umat Islam. Di antaranya adalah negeri kita Indonesia ini yang mayoritas penduduknya adalah bermadhab Syafi'i. Sehingga mengenal cara beragama Imam Syafi'i, prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama ini sangat penting. Supaya apa? supaya kita itu bukan hanya sekedar mengklaim, mengaku, menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i, tapi ternyata ya kita nggak kenal dan nggak tahu Imam Syafi'i. Orang bilang tak kenal maka tak saya. Kalau kita ingin benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, betul-betul cinta kepada Imam Syafi'i, maka semestinya bagi kita mempelajari lebih dekat bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana cara beragamanya Imam Syafi'i, bagaimana prinsip-prinsip ya Imam Syafi'i dalam beragama supaya kita teladani, supaya kita tiru, supaya kita ikuti. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau cuma sekedar pengakuan, semua orang juga bisa. Tapi yang terpenting bukan pengakuan, tapi pembuktian. Kullun yadda'i waslan bilaila wa la tukirru lahum bidaka. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh penyair ini. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila. Tapi Laila gak mengakuinya. Kan kasihan. Ini cinta eh, bertepuk sebelah tangan ngaku cinta Laila tapi Laila nggak mengakuinya. Banyak orang mengaku cinta kepada Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'inya ternyata apa? nggak mengakuinya. Karena beda. Syarat musyarrikatan wa syirta muqarriba. Satana baina musyarrikin wa muqarribi. Ya, beda. Imam Syafi'i ke timur, Anda ke barat. Gimana bisa ketemu? Ya. Jadi ayo ikhwah ini poin penting. Kenapa kita perlu mempelajari ya manhaj salafi Imam Syafi'i, cara beragama, prinsip beragama Imam Syafi'i. Kenapa? Supaya kita bukan hanya sekedar mengklaim, mengaku, tetapi betul-betul ya mengikuti dan meneladani Imam Syafi'i, mengenal beliau lebih dekat. Yang kedua, meluruskan klaim kebanyakan orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i dalam fikih tapi dalam akidah berpaham Ash'ari. Ya, termasuk di negeri kita ini. Sering kita dengar ya, dalam fikih kami bermadhab Syafi'i. Dalam akidah kami berakidah Ash'ari. Dalam tasawuf ya, kami ikut torikot misalkan Naksabandi, atau yang lainnya. Ini kontradiksi. Karena Imam Syafi'i itu ya bukan Asy'ari dan bukan Naqsyabandi. Bagaimana Anda menggabungkannya? Kalau kita ikut Imam Syafi'i dalam fikih, kenapa kita nggak ikut Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Bukankah akidah lebih utama? Bukankah akidah adalah syarat paling utama untuk masuk surga? Bukankah akidah adalah pilar yang paling utama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya? Bukankah akidah penentu nasib orang di surga ataukah neraka? Ya, jadi kenapa kita menisbatkan kepada uh, Imam Syafi'i dalam masalah fikih, mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih? Ternyata dalam masalah akidah Gak ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Apakah Imam Syafi'i dalam masalah akidah parah, sesat dan menyimpang sehingga kita tidak mengikutinya? Jadi ini ayo ikhwah rahimani kita perlu luruskan. Ya, kita perlu luruskan. Seorang ulama madhab Syafi'i al-Imam Abu Mudhaffar as beliau pernah mengatakan tidak pantas bagi seorang yang membela madhab syafi'i dalam masalah fikih tapi nggak mengikuti imam syafi'i dalam masalah akidah ya nggak pantas ngikuti imam syafi'i dalam masalah fikih tapi dalam masalah akidah nggak mau mengikuti imam syafi'i rahimahullahu taala yang ketiga banyak orang menganggap bahwa manhaj salaf hanya dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab atau Al-Albani, Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin dan sebagainya. Sehingga tatkala kita mengajak manusia kembali kepada pemahaman Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, banyak orang mengklaim akidah ini akidah yang baru. Ini aliran baru. Ya. Tauhid yang dibawa ya ini adalah tauhid yang baru baru dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak orang menggelarinya sebagai pendiri Wahabi ya atau Al Albani atau Ibnu Bas atau Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala padahal para ulama ma'asyiral muslimin sejak dulu Sampai sekarang ulama yang benar-benar ulama loh ya. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama yang merupakan penerus ya ahli waris ilmu ya yang ditinggalkan oleh para nabi, para rasul. Para ulama sejak dulu hingga sekarang dalam masalah tauhid itu apa? sama, satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Memang Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah mungkin berbeda atau Imam Malik ya, mungkin berbeda dalam masalah apa? Dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih. Adapun dalam masalah akidah tidak ada perbedaan di antara mereka. Dalam prinsip beragama tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini yang perlu kita garis bawahi. Oleh karenanya, anggapan bahwasanya akidah salaf atau manhaj salaf yang mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini adalah aliran baru, paham baru, ini adalah tidak benar. Karena ini bukan hanya dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab ya atau Imam Syafi'i mereka hanya meneruskan ya mereka hanya meneruskan demikian juga Ibnu Bas Al Albani Ibnu Taimin mereka bukan membuat akidah dari akal mereka sendiri pendapat mereka sendiri bukan mereka hanya menyampaikan ilmu yang mereka ketahui dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, tidak membuat paham baru. Nah, yang keempat, sekalipun sudah banyak buah karya dan tulisan tentang Imam Syafi'i dan seluk beluk beliau, banyak buku-buku tentang Imam Syafi'i itu banyak sekali. Mungkin lebih dari lima puluhan kitab yang membahas tentang biografinya Imam Syafi'i, kehebatan Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i. Ya. Namun kayaknya masih jarang atau belum kita temukan buku yang membahas tentang prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Padahal ini jauh lebih apa? penting daripada hanya sekedar mengenal biografi ya, nama, kelahiran dan sebagainya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Karena dengan mengenal cara beragama Imam Syafi'i rahimahullah berarti kita betul-betul meneladani beliau dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Karena ilmu yang sejati bukan hanya sekedar wawasan dan pengetahuan, Ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang mengantarkan kita semakin takut kepada Allah. Bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Kullu ilmin la yazidul imana kuwatan wa thabatan fahuwa madhul." Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman kita, tidak menambah semangat amal ibadah kita, maka itu adalah ilmu yang terkotori. Jadi ilmu bukan hanya sekedar ya, e, wawasan, kisah, biografi, tapi yang paling penting adalah yang bisa menguatkan keimanan kita, yang bisa menambah ketakwaan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kelima, di antara alasan kenapa kita penting untuk membahas masalah ini adalah membantu saudara-saudara kita, para penuntut ilmu, para dai ketika berdakwah di masyarakat dan ingin menukil ucapan Imam Syafi'i kepada mereka, ya. Sebab termasuk cara hikmah dalam berdakwah adalah mengucip, mengutip perkataan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dikenal baik ya, di masyarakat luas serta menghindari penyebutan nama ulama tertentu yang mereka ya alergi dengan nama-nama tersebut. Nah, jadi maksudnya ketika kita ingin berdakwah kepada masyarakat, misal di tengah masyarakat kita, negeri kita, Indonesia, yang notabene mayoritas atau kebanyakan penduduknya bermadhab syafi'i. Termasuk cara bijak di dalam berdakwah. Ketika kita ingin berdakwah kepada mereka, para dai, para ustadz, para mubalik, para khotib, para penceramah. Kalau kita ingin menyampaikan kepada mereka dakwah, sampaikan, nukilkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Karena itu akan lebih apa? Diterima di tengah masyarakat. Beda kalau kita berdakwah langsung ya. Misalkan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang dengar langsung. Oh, ini Wahabi ini. Kelihatan. Ya, yang dinukil aja langsung Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah misalkan. Ya sebagian orang itu sudah alergi dengar nama Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, itu sudah alergi. Belum tahu isinya apa sudah mental duluan. Ya. Karena orang sebagian, ya terutama masyarakat awam, itu sudah dapat apa? doktrin-doktrin tertentu. Doktrin bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdullah itu digambarkan dengan begitu gambaran yang menyeramkan. Sehingga sebagian masyarakat ketika disebut nama Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab udah langsung apa? Alergi. Ya. Tapi kalau disebut nama Imam Syafi'i rahimahullah taala misalkan, wah seneng ini, wah iya ini. Ini imam kita ini. Nih, eh, kita kan bermadhab Syafi'i. Wah, cocok ya. Nah, kalau kita ingin berdakwah di masyarakat, Ya, sampaikan kepada mereka di samping Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan ucapan-ucapan Imam Syafi'i supaya mudah diterima. Nah, buku ini ya, buku ini yang kami tulis ini adalah kumpulan ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang e, disebutkan oleh murid-muridnya ya, atau disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Membantu kita semuanya untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan cara ini. Ya, dengan cara ini. Karena kadang orang itu begitu. Kalau disampaikan dengan dalil, gak nerima. Tapi dikata, di, kalau disampaikan Imam Syafi'i yang bilang, nah, baru nerima. Pernah ada dalam kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak masyarakat kita ya yang masih melakukan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya ya termasuk dalam acara kematian itu disampaikan dalilnya nggak nerima dibantah disampaikan ulama-ulama yang mengatakan itu adalah terlarang nggak terima baru ketika disampaikan Imam Syafi'i yang bilang loh bahwa acara tersebut adalah apa Nggak boleh. Dalam kitabnya Al-Um, Kitabul Janais, baru kaget. Mosok sih Imam Syafi'i ngelarang. Mosok. Masa. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa bantah. Ya. Akhirnya apa? Ada celetukan agak lucu juga. Tatkala disampaikan kepadanya Imam Syafi'i, udah nggak bisa bantah, dia bilang apa? kita ini udah sering ikut madhab syafi'i. Jadi sekali-kali bolehlah kita nggak ngikuti. Ya, udah terlalu sering katanya. Jadi ini maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah cara ya. Nah, cara. Makanya uh, insyaallah taala nggak ada ruginya kalau antum punya buku ini atau beli buku ini karena di dalamnya kita nukilkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat berharga. Ucapan-ucapan wasiat-wasiat emas Imam Syafi'i rahimahullah. Yang andai saja kita merenunginya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka insya Allah ta'ala kita akan lebih dekat kepada sunnah. Kita akan lebih dekat kepada ya jalan yang lurus Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya banyak orang ngakunya bermadhab Syafi'i, tapi apa? Gak ngerti ucapan Imam Syafi'i rahimahu. Eh, ya, gak ngerti tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahu Wa taala. Sehingga kadang-kadang tatkala kita sampaikan ucapan Imam Syafi'i, apa? Heran, kaget. Masa sih? dimana ngomongnya Imam Syafi'i seperti itu? Jarang. Nggak pernah tahu dan nggak pernah dikasih tahu oleh tokoh-tokoh mereka. Sehingga mereka kaget, terheran-heran kalau kita sampaikan kepada mereka ini adalah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Karena yang sering disampaikan kepada mereka bukan ucapan dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, tetapi yang disampaikan kepada mereka adalah pendapat-pendapat manusia ya, pendapat-pendapat ilmu filsafat, ya, pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip beragama Imam Syafi'i rahimahullah taala yang bawa kitab bisa dilihat pada halaman 27. Prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama pedoman agama adalah Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salafus saleh. Bukan akal dan bukan pula filsafat. Ini pedoman, ini prinsip ya, manhaj salaf dan prinsip beragama Imam Syafi'i yang sangat penting bagi kita. Yaitu apa? Bahwa pedoman dalam beragama adalah sumber beragama kita, pegangan kita, patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Bukan logika. Bukan pula filsafat. Ini penting. Karena ini masalah masdar talakti. Sumber beragama. Sumber beragama itu adalah ibaratkan pondasi kalau pondasi kita sudah kuat, pondasi kita udah benar, maka yang lainnya pun akan benar. Tapi kalau pondasinya rapuh, nggak kuat, salah, maka yang lainnya pun akan rapuh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kepada kita agar perhatian dengan pondasi ini. Bukankah dalam setiap khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam ceramah-ceramah beliau beliau selalu mengawali fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditekankan oleh Nabi setiap kali Jumat, setiap kali khutbah, setiap kali ceramah, beliau menekankan hal ini. Supaya kita ma'asyirah muslimin dalam beragama ini apa? Landasannya kuat. Landasannya benar. Karena ini landasan. Orang kalau bikin rumah, kalau landasannya nggak kuat, ya, maka apa? Atap rumah bisa akan rubuh, ambruk. Bahkan rumah akan bisa menjadi kuburan bagi dia. Tapi kalau ya pondasinya kuat, kokoh, ini maka mau di tingkat berapapun kalau pondasinya kuat aman. Kan gitu. Nah, ini tergantung kepada pondasi. Nah, nah Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan kepada kita bahwa sumber beragama yang benar itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ini selalu ditanamkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya. Supaya kita nanti dalam beragama nggak salah. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka nanti dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, benar. Ibadah kita benar. Karena sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya. Dalam beribadah, dalam berakhlak, muamalah. Kita benar. Tapi beda kalau ada orang yang akidahnya ngambil bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dari logika, filsafat, mimpi, hadis-hadis lemah dan palsu. Akhirnya apa? Akidahnya rusak ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Ya. Karena sumbernya, dasarnya nggak benar. Ya, dasarnya aja sudah nggak nggak benar. Sumber agamanya sudah nggak nggak benar. Nah, bagaimana sumber beragama yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bisa dilihat halaman 30. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Um. Ya, di sini kita sebutkan ucapan Imam Syafi'i beserta sumbernya, referensinya. Karena kita ini cuma nukil aja, bukan ngada-ngada. Jadi nanti kalau nggak percaya Imam Syafi'i ngomong seperti ini bisa dicek di dalam referensinya. Ya, bisa dicek sendiri. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, halaman 30 yang bagian bawah itu, Kullu mutakallimin alal kitabi was sunnah fahuwal jidd wa ma siwahuma fahuwa hadaya. Setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah berarti ini orang yang sungguh-sungguh. Adapun selain keduanya maka berarti dia sedang mengigau. Jadi kalau ada orang ceramah, khutbah, berdakwah, pakai dalil Al-Quran dan Sunnah ini temenan ini. Ya. Ini ustadz beneran ini. Tapi kalau ceramah, khutbah, dakwah, cuma istilah orang Jawa ngalor ngidul aja, ya, nggak ada dalilnya, nggak ada Al-Quran, nggak ada Sunnah, cuma ngomong saja, pendapat saja, maka ini adalah orang yang mengigau. Ucapannya nggak bisa dijadikan sebagai patokan, pijakan. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa sunnati nabiyih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an dan ada di dalam sunnah nabinya yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin kebenaran, kalau kita mencari jalan yang benar, carilah di dalam Quran dan di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita ingin cari jalan yang benar, malah kita mencarinya pada pendapat-pendapat manusia. Kita mencari jalan yang lurus, tetapi malah mengikuti orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Kita ini disuruh oleh Allah ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah jamin kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, kita pun bisa seperti mereka. al awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang muhajirin dan ansar ya yang mula-mula masuk Islam dan mengikuti Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, jadi kalau kita pengen untuk masuk surga, ya tirulah ya orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Nabi dan para sahabat Nabi Alaihissalam. Ya, jangan pengen masuk surga tapi malah mengikuti jalannya orang-orang yang nggak dijamin masuk surga. Malah terancam neraka. Nauzubillah min dari. Jadi ini ma'asyiral muslimin cara beragama yang benar. Kalau kita ingin keselamatan dunia akhirat, ikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ini cara beragama, sumber beragama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran. Dan kembalikan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah masih hidup, kita langsung tapi kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, maksudnya kembalikan kepada Rasul, yakni kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita Ma'asyiral muslimin Sumber beragama kita benar Cara beragama kita benar Insya Allah Kita akan selamat dunia akhirat Kita tidak akan tersesat Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum ba'di syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati." Saya tinggalkan pada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mari kita perbaiki cara beragama kita. Kita perbaiki sumber agama kita. Supaya kita ini selamat dunia akhirat. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Selalu kita bertanya, mana dalilnya? Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Ya, supaya apa? Ya, cara beragama kita ini benar, lurus seperti yang di diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ini sudah beragama sumber beragamanya udah benar yaitu Al-Quran dan Sunnah kita nggak perlu pakai sumber-sumber beragama yang bukan sumber agama. Banyak orang menganggapnya itu sebagai sumber agama, padahal bukan. Nah ini diperingatkan oleh Imam Syafi'i. Di antaranya adalah logika, akal, ya. Banyak orang beragama itu pakai apa? Akal logika. Sehingga kadang-kadang sebagian orang malah menghakimi Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, hadis, e, menurut saya, ya, menurut saya ini nggak benar, ini nggak masuk akal. Jadi dia apa? menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya. Nah ini diperingatkan oleh Imam Syafi'i orang-orang macam ini. Ya. Halaman 37. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Inna lil akli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Sesungguhnya akal itu memiliki batas. Sebagaimana mata juga memiliki batas. Pak, mata kita ini ada batasannya. Betul kita bisa melihat. Tapi apa bisa melihat segalanya? Enggak. Ya, sekarang kita di sini kita nggak bisa melihat apa yang ada di rumah sekarang. Kita bisa melihatnya? Enggak bisa. Tapi kalau kita pergi ke laut, kita melihat laut, tapi nggak bisa lihat dalamnya laut. Menunjukkan bahwasanya akal kita ini terbatas. Sebagaimana mata kita juga terbatas. Ya. Uh, apa? Ini merupakan pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendahulukan nas daripada akal. Kalau ahlul bidah, mereka mendahulukan akal logika daripada nas dalil. Oleh karenanya masalah ini, ayo lehwa, merupakan tamparan pedas bagi cara beragamanya ya, eh, cil. Ya, orang yang mengatasnamakan jaringan Islam liberal. Yang menurut Kiai Mustafa Yakub, ya, imam besar Masjid Istiqlal, sebenarnya penamaan jaringan Islam liberal ini nggak tepat. Yang benar jaringan iblis liberal. Ya, beliau mengatakan karena Islam sama liberal itu nggak bisa disatukan. Islam itu artinya tunduk. Sedangkan liberal bebas. Ini nggak bisa disatukan. Islam mengajarkan kita tunduk kepada dalil, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah, kalau liberal enggak, justru mengajarkan kita bantah. Karena bebas. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ini yang lebih tepat adalah iblis karena apa? Iblis itu ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, apa? Bantah dengan akalnya. Ya, masa saya tercipta dari api disuruh sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Enggak masuk akal dong. Akhirnya dia memprotes perintah Allah dengan akalnya. Ya. Beda kayak malaikat. Malaikat tunduk. Nah, nah jadi eh, muslimin, akal itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan menghakimi Al-Quran dan sunnah. Untuk memahami saja. Makanya orang gila ya itu tidak ada kewajiban bagi mereka karena nggak bisa memahami. Ya, nggak bisa memahami. Rufi al-qalam diangkat pena dari mereka. Maka kita dimuliakan oleh Allah dengan akal. Tapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan terhadap akal. Makanya dalam masalah akal ini ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu merendahkan, terlalu berlebihan kayak orang-orang Mu'tazila, orang-orang Jil dan sebagainya tadi. Sehingga menjadikan akal mereka menghakimi dalil, menghakimi Al-Qur'an dan Sunnah. Ini nggak benar. Aantum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih pintar daripada Allah? Secerdas apapun akal manusia, tidak akan bisa mengalahkan kecerdasan Al-Quran dan Sunnah. Ini harus ditanamkan baik-baik. Supaya kita tidak menghakimi Al-Quran dan Sunnah. Melawan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga golongan yang merendahkan akal. Orang-orang yang fanatik gitu ya. Fanatik kepada tokoh mereka. Taklit buta kepada tokoh mereka, panutan mereka. Sehingga nggak menggunakan akalnya. Kayak orang-orang Syiah. Ya, nggak menggunakan akalnya. Ya, sehingga disuruh ya untuk ya apa itu? Ya, tabarruk dengan kotoran imam mereka pun mau. Mau. Kenapa? Karena nggak menggunakan otak mereka. Makanya kata Imam uh, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan tentang orang-orang Syiah ajhalun nas Ya, mereka itu adalah orang yang paling bodoh secara dalil, bodoh juga akalnya. Ya, karena nggak menggunakan. Ini yang kedua. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan kepada akal, tapi juga tidak merendahkan akal. Ya, tidak berlebih-lebihan kepada akal, tapi juga tidak merendahkan akal. Nah, selanjutnya juga di antara cara beragama yang salah, sumber beragama yang salah juga adalah beragama dengan filsafat. Ilmu kalam. Ilmu kalam. Kalam itu artinya omongan dalam bahasa Arab. Sehingga ilmu ini hanya dari logika, pendapat, omongan manusia aja. Gak ada dalilnya. Mau omongan, pendapat saja menurut menurut hemat saya, menurut saya, menurut logika saya. Kayak gitu aja. Ya. Jadi nggak ada dalilnya. nggak ada Allah berfirman demikian. Kalau alul hadis, alusunnah sunnah, ya, dalam setiap permasalahan mereka mengatakan mengajukan dalilnya. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwi. Ilmu itu adalah Allah berfirman demikian. Nabi bersabda demikian. Para sahabat mengatakan demikian dan demikian. Itu ilmu. Ya. Tapi ahlul kalam mereka enggak enggak qala Allah, enggak qala Rasul, enggak qala sahabat. Apa yang mereka katakan? Menurut hemat saya, menurut logika. Jadi yang mereka gunakan adalah pendapat. Ya, logika. Nah, ini Eh, sering diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ilmu kalam, ilmu filsafat yang sekarang banyak dipelajari di kuliah-kuliah, universitas-universitas, ya. Bahkan ada namanya filsafat Islam. Nah, ini. Padahal filsafat itu bukan dari Islam. Islam ya tidak mengenal filsafat. Filsafat bukan dari Islam. Filsafat itu dari Yunani. Ya, maka salah kalau ada istilah filsafat Islam. Ya. Islam tidak membutuhkan filsafat. Karena filsafat justru akan mencerumuskan manusia kepada kesesatan, kebingungan. Makanya orang-orang yang belajar filsafat itu enggak malah pinter. Tetapi malah bodoh. Ya, seperti kata Imam Syafi'i, al ilmu bil kalami jahlun. Eh, halaman 39. Imam Syafi'i yang mengatakan. Jadi bukan saya. Imam Syafi'i yang mengatakan. Al ilmu bil kalami jahlun. Mempelajari ilmu filsafat itu kebodohan. Dan itu benar ya, Pak. Banyak orang yang awalnya, Masya Allah, fitrahnya lurus. Mengatakan Allah di atas arsh. Setelah belajar filsafat, malah jadi Allah di mana-mana. Setelah belajar filsafat, Ya. Jadi malah merusak. Malah merusak. Ya. Katanya dan e, Islam tidak membutuhkan filsafat, membela Islam. Kalau kita ingin membela Islam bukan dengan cara filsafat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau kita membela Islam dengan ilmu filsafat, perumpamaannya seperti nyuci baju tapi pakai air kencing. Ya Allah, ya, nyuci baju tapi pakai air kencing. Tambah bersih apa tambah? Ya kayak begitu, Pak. Kayak seperti orang-orang jil tadi, jaringan <laughs> iblis liberal, ya, meminjam istilah Kiai Haji Mustafa Yakub. Ya, e, itu mereka mengatakan apa? Islam liberal, ingin membela Islam katanya, tapi justru apa? Merusak Islam, menodai Islam. Ya, mencemarkan nama baik Islam. Karena yang mereka gugat sebenarnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka gugat mengatakan, "Oh, Islam itu enggak adil." Ya. Tatkala membedakan antara laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Allah sudah mengatakan demikian. Laki itu memang nggak sama dengan perempuan. Dan itu nggak bisa. Mereka pengennya disamakan. Laki dan perempuan maunya disamakan. Nah ini kan nggak mungkin, mbak. Ya, Masa istri kita malah yang suruh jadi supir trek gitu. Malah jadi kuli batu. Ini kalau kita apa namanya istilah emansipasi gender dan sebagainya ini malah menodai kehormatan kaum wanita. Ada yang menarik dalam sebuah perdebatan antara ahlus sunnah dengan orang-orang liberal di Yaman. Pernah ada dibuat diskusi dialog antara ahlus sunnah dengan orang liberal tentang persamaan gender, emansipasi antara laki dan perempuan. Ya, moderator eh, pembawa acara memberikan waktu terlebih dahulu kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Maka di awal dialognya dia menyapa ya, orang jil tadi, tapi pakai bahasa Arab ya. Pakai bahasa Arab, pakai kata ganti domir perempuan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada anta, anti, gitu ya. Kalau anta itu untuk laki, kalau anti untuk perempuan. Jadi dia ya e, mengatakan kepada lawan debatnya tadi pakai domir anti. Gimana kabarmu? Kaifahaluki. Pakai domir anti perempuan. Padahal dia laki-laki gitu ya. Nah, Gak terima dia sijilnya ini, ya orang liberal ini nggak terima. nggak terima. Saya laki, kok kamu ngomong sama saya pakai domir perempuan? Emangnya saya banci apa? Nah, nggak terima. Ya. Ketika dia marah seperti itu, maka dia mengatakan, "Kalau begitu, perdebatan ini selesai." Karena kamu sendiri nggak mau disamakan dengan perempuan. Kamu sendiri nggak mau disamakan dengan perempuan. Tapi kenapa kamu kemudian memperjuangkan laki dan perempuan itu maunya disamakan? Oh, kamu sendiri nggak mau disamakan? Betul ya? Nah, nah, selanjutnya yang kedua, kita berpindah kepada yang kedua. Prinsip Imam Syafi'i yang kedua adalah membela hadis Nabi Muhammad SAW. Karena hadis itu adalah uh, sumber beragama ya sumber beragama yang paling konkret setelah Al-Qur'an. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah sangat memperjuangkan dan sangat membela hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau digelari dengan pendekar hadis, pembela hadis. Ya, beliau sendiri mengatakan summi tu katana Makkah hadis di Mekah saya digelari sebagai pendekar hadis, pembela hadis. Summi tu bi Baghdad nasiral hadis. Di Baghdad, Baghdad itu mana? Irak ya sekarang. Saya digelari sebagai pembela hadis. Jadi Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang membela hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang ingin menghujat, merobohkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara, dengan berbagai kerancuan, dengan berbagai syubhat yang mereka lontarkan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan beberapa kaidah-kaidah penting dalam masalah hadis sebagai pembelaan beliau kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kaidah tersebut, ya halaman 49. Yang pertama, kedudukan hadis itu sama dengan Al-Quran. Maksudnya, kalau Al-Quran dijadikan sebagai hujah, berarti hadis juga bisa dijadikan sebagai hujah. Tidak ada perbedaan. Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepadamu yaitu kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam alkitab yaitu Al-Qur'an dan al-hikmah maksudnya adalah sunnah. Ya, kata Imam Syafi'i. Ya, fadzakarahu alkitab kitab wa wal quran wa dzakara al-hikmah fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an yakul al hikmatu sunnatu rasulillah. awas sering menyebutkan kata Al-Kitab, al yaitu Al-Quran, dan menyebut kata Al-Hikmah setelahnya. Itu sering. Al-Kitab wal Hikmah. Saya mendengar para ulama yang saya ridhoi, mereka semuanya mengatakan maksud dari Alkitab adalah Al-Quran dan maksud Al-Hikmah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menurunkan sunnah sebagaimana Allah juga menurunkan Al-Quran. Sama-sama bisa dijadikan sebagai hujah. Selanjutnya, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membantah para pengingkar hadis. Yani, uh, eh, ini yang siapapun yang ingin membedakan antara Al-Quran dan hadis dibantah oleh Imam Syafi'i. Jadi ada sebagian orang itu Mereka mengatakan cukuplah kita pakai Quran saja. Hadis nggak usah. Kenapa? Karena kalau hadis itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan hadisnya ah, sohe, mungkin palsu, mungkin itu selundupan dari orang-orang orientalis dan sebagainya. daripada capek-capek, udahlah kita pakai Quran saja. Sehingga tatkala kita sampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kami nggak mau karena kami cuma pakai pedoman Quran saja." Ya. Dan ini Pak, jauh-jauh hari sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi, "La alfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatih." Semoga saya tidak mendapati salah seorang di antara kalian yang duduk bersandar di atas permadaninya yatihil amru min amri tatkala datang kepadanya perintahku atau laranganku dia mengatakan la adri ma wajadna fi kitabillah ittabana wes pokoknya kami hanya mendapati mengikuti Quran saja jadi dia menolak kalau dibawakan hadis nolak nah, ini ada sebagian kelompok aliran seperti ini ada Pak Ya, awalnya muncul di India, disebut dengan Quraniyun. Orang-orang yang mencukupkan dengan Quran saja. Atau kalau di Indonesia disebut dengan ingkar hadis. Kelompok ingkar hadis, ingkar sunnah. Ya, ingkar sunnah. Jadi kalau dibawakan kepadanya hadis, ya, misalkan e, tentang e, larangan makan binatang buas misalkan, Kulludina bin minasibai haram, ya, semua bin, hewan binatang buas itu adalah apa? Haram. Dia bilang, oh enggak. Ya, yang haram di dalam Quran cuma empat. Cuma empat saja. Tidak disebutkan hewan binatang buas itu enggak ada. Berarti enggak haram. Jadi dia menolak. Hadis Nabi SAW. Padahal hadisnya sahih. Padahal hadisnya mutawatir. Ya, tapi dia tolak. Kenapa? dengan alasan ini nggak ada dalam Quran. Ya. Oh, maka paham-paham seperti ini adalah paham yang berbahaya. Ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, "Man radda hadisan Nabi fahuwa ala syafahalaka." Siapa yang menolak hadis Nabi Muhammad saw, maka dia diambang kebinasaan di ambang kehancuran. Ya. Dan bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ya, mengatakan bahwa paham seperti ini adalah paham kufur. Karena mendustakan apa? Hadis. Justru orang-orang seperti ini, dia berarti nggak paham Quran. Katanya ikut Al-Quran, tapi sebenarnya apa? Nggak ngikut Al-Quran. Kenapa nggak ikut Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikuti sunnah. Wamaat dalam surat Al-Hasr Allah berfirman apa? Wama takumur rasulu fahudu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambillah kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Ini Perintah Al-Quran. Lah kalau kita nggak mengikuti sunnah Nabi berarti kita nggak ngamalkan Al-Quran itu sendiri. Lebih aneh lagi, dulu ada orang ingkar sunnah. Pernah diceritakan oleh Ustaduna Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ya, sering beliau menceritakan kisah ini. Bahwa beliau pernah dialog dengan seorang ingkar sunnah. Ya, ditanya, apa dalilmu kok kamu nggak percaya dengan hadis? Ya, kok nggak percaya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok mencukupkan Quran saja? Anehnya dia katanya, oh ada dalilnya. Kita punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah ditanya ya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka beliau Aisyah mengatakan karena hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, kata Ustaz, terus yang kamu pakai dalil tadi apa? Yang dipakai dalil ini apa? Kan hadis. Kamu menolak Al-Quran berhujah dengan hadis. Kamu menolak hadis dengan hadis. Ini kan aneh. Ya, katanya hadis itu ya eh, nggak dipakai hujah. Kita cukup dengan Quran saja. Ya, tapi kenapa kamu pakai dalil malah berdalil dengan hadis? Ini kan hadis, bukan Quran ya. Nah, paham ya? Nah, nah jadi ini adalah satu hal yang kan Kita nggak mungkin kalau kita cuma mengamalkan Quran terus nggak pakai hadis Nabi SAW itu nggak mungkin. Karena dalam Al-Quran cuma global. Wa aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan solat tunaikan zakat. Terus gimana solatnya? Gimana hajinya? Ya. Jadi kalau ada orang mengingkari cukup dengan Quran saja, nggak pakai hadis, tanya, gimana solatnya coba? Emang ada penjelasannya dalam solat ya, dalam Quran perincian tentang gerakan-gerakan sholat doanya bagaimana ya, e, rukunnya sunnahnya wajibnya gak ada pembatalnya adanya cuma secara global ya nah demikian juga maasirul muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara kaidah yang beliau paparkan adalah bahwa hadis ahad adalah hujjah hadis ahad itu karena hadis itu ada dua macam. Ada hadis mutawatir, ada hadis aha. Mutawatir itu kalau diriwayatkan dari para sahabat yang banyak. Ya, kalau hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau dua orang atau tiga orang tapi nggak sampai kepada derajat mutawatir. Itu namanya hadis ahad. Sebagian orang ada yang membeda-bedakan. Kalau hadis mutawatir kita terima. Kalau hadis ahad nggak kita terima ya dalam masalah akidah. Ini orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah. Ya, kalau sekarang kayak Hizbut Tahrir. Nah, itu juga apa? Mereka mempraktekkan pakai kayak gini. Kalau masalah hadis ahad itu nggak bisa dipakai hujah dalam masalah apa? Akidah, harus mutawatir. Oleh karenanya mereka menolak hadis-hadis tentang adab kubur. Mereka menolak hadis tentang turunnya Isa akhir zaman. Mereka menolak hadis tentang keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman dan hadis-hadis tentang masalah akidah yang lain dengan alasan bahwa hadisnya apa? Ahad, nggak nyampe mutawatir. Ya, padahal paham seperti ini adalah paham orang-orang filsafat yang sudah dibantah oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Halaman 52 Imam Syafi'i mengatakan lam ahfat an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa hadis ahad itu diterima, hujah. Ya, diterima. Jadi kalau ada yang membeda-bedakan, kalau dalam masalah akidah harus mutawatir, kalau dalam masalah uh, fikih baru boleh ahad, ini adalah pendapat yang tidak ada dalilnya. Menarik apa yang diceritakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ada salah seorang kelompok ya dari Mu'tazilah gaya baru pernah pergi ke Jepang untuk dakwah di sana. Nyampe sana dia menyampaikan doktrin ini. Kalau masalah akidah harus mutawatir. Kalau fikih baru boleh apa? Ahad. Akhirnya ada salah seorang pemuda yang cerdas protes. Ustaz, katanya kalau dalam masalah akidah harus mutawatir ya, 10 lebih lah gitu ya. Ya, nggak boleh ahad. Anda kesini kan menyampaikan dakwah akidah. Anda di sini hanya seorang, berarti ahad. Kalau begitu kita nggak menerima dakwah Anda sampai Anda pulang dulu bahwa teman-teman Anda lebih dari 10 orang baru kita terima. Silahkan pulang dulu. Eh? Nah, jadi itu dibantah, terbantahkan dengan logika aja sudah bisa dibantahkan. Rasulullah dulu mengutus Mu'ad bin Jabal seorang diri. Ya, nggak harus mengutus itu kemudian berapa? 20 orang. Ya. Saya misalkan ceramah di sini cuma satu orang ke arus. Ya, jadi masalah e, pembedaan ini antara akidah dengan fikih ya adalah pembedaan yang tidak ada dalilnya. Karena antara akidah dengan fikih itu sulit dibedakan. Dalam masalah hujah, ya. Karena ada keterkaitan. Yang paling unik tatkala dibawakan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa setelah tasyahud, Pak. Itu kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu ya. Uh, ini cukup membingungkan bagi mereka. Karena satu sisi ini fikih. Karena ini doa salat, Berarti menurut kaidah mereka harus diterima. Tapi satu sisi yang lain mengandung masalah akidah. Karena mengandung masalah adab kubur, mengandung masalah dajjal, neraka dan sebagainya. Akhirnya bagaimana mereka? Kan ini satu sisi harus diterima, satu sisi harus ditolak. Kalau akidah ditolak, kalau fikih diterima. Eh, makanya menurut mereka ini hadis paling pusing. Sehingga mereka mengatakan apa? Terima hadis, kan? terima hadisnya. Kita amalkan, kita baca hadisnya, tapi jangan dipercaya isinya. Jangan dipercaya isinya. Jadi baca hadis ini, baca doa ini dalam sholat, tapi jangan percaya isinya. Masa ada orang berlindung kepada Allah dari dajjal, dari adab kubur, tapi nggak percaya? Ini filsafat. Eh, ini akibat filsafat. Taip. Selanjutnya, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Ini juga kaidah penting yang ditanamkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Perhatikan kata Imam Syafi'i halaman 53. Wala takunu sunnatun abadan tukhaliful Quran. Tidak mungkin sunnah Nabi itu menyelisihi Al-Quran sama sekali. Gak mungkin. Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah, Sunnah Nabi juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah dan wahyu Allah nggak mungkin bertentangan tubruan antara satu dengan yang lainnya. Ini kaidah yang harus kita tanamkan. Karena ini penting, Mbak. Banyak orang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alasannya, oh ini bertentangan dengan Quran surat ini dan surat itu. Nabi itu diutus oleh Allah untuk jelasin Quran, bukan untuk nentang Al-Quran. Itu harus kita pahami. Jadi nggak mungkin Rasulullah SAW bersabda suatu ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada pendapat yang sekilas bertentangan dengan Al-Quran dengan hadis, jangan salahkan Quran, jangan salahkan hadisnya, salahkan akal kita. Salahkan otak kita yang belum bisa untuk memahaminya dengan benar. Makanya Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, "Wa nususuhu laysat yu'aridu ba'dhuha ba'dan fasal anha alima zamani wa idza dhananta ta'arudan fiha fadha min afatil afhami wal adhan." nas-nas Al-Quran hadis itu nggak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang sekilas pertentangan itu karena kurangnya pemahaman kita. Perlu belajar, perlu tanya kepada para ulama. Ya, ini penting karena banyak orang tatkala dibawakan kepadanya Quran, hadis, tiaba, mengatakan, "Oh, ini bertentangan dengan Quran ini." Ya. Nah, Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimanur, kita pindah kepada prinsip yang ketiga. Mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Ini prinsip Imam Syafi'i yang penting. Yaitu mengagungkan tauhid. Karena tauhid ini paling penting, Pak. Kunci surga kunci keselamatan kita dunia dan di akhirat. Ya, syarat masuk surga ya tauhid. Kalau sekarang orang banyak ya ada persyaratan-persyaratan masuk kuliah syaratnya ini ini ini ini ini. Masuk ya oh, perusahaan ini syaratnya ini ini ini. Nah, surga juga demikian. Ada syaratnya. Syarat yang paling pokok bukan KTP Islam. Ya. Tapi apa? tauhid. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah wa man lakiyahu yushriku bihi syai'an dakhala nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, masuk surga. Siapa yang berjumpa Allah tapi dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk neraka. Berarti tauhid menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Makanya tidak ada nikmat yang paling agung kecuali nikmat tauhid. Dalam surat An-Nahl, ya, dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl itu juga disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Karena Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmat. Tapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan itu nikmat tauhid. Ya, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat tauhid. Ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, tidak ada tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya sebuah nikmat yang lebih agung daripada nikmat tauhid la ilaha illallah. Maka kita harus belajar. Kita harus memprioritaskan ya tauhid ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menurut penelitian para ulama terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini bukan pembagian baru. Ini bukan pembagian bid'ah. Seperti yang diklaim oleh sebagian kalangan. Ini pembagian ilmiah. Yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Kayak kalau dalam bahasa Arab. Kalimat itu terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka demikian juga para ulama membagi tauhid itu ada tiga rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat berdasarkan dalil. Di antara dalilnya yang menyebutkan hal ini surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatih. Beribadalah hanya kepada Allah semata. Ini tauhid uluhiyah, ibadah. Hal ta'lamu lahu samia? Adakah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid asma wa sifat karena uh, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Bahkan kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quran dan eh, mencermati Al-Quran. Al-Quran itu diawali dengan pembagian tauhid dan diakhiri dengan pembagian tauhid. Surat yang dibuka oleh Allah Al-Quran itu surat apa? Al-Fatihah. Ya. Itu ada pembagian tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin tauhid asma wa sifat karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik nama-nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid uluhiyah, hanya kepada Engkau ya Allah, bukan kepada selain Engkau. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan Allah tutup Al-Qur'an dengan tauhid. Kul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas tauhid rububiyah. Ya. Malikin nas, Malik nama Allah berarti tauhid, asma wa sifat. Ilahin nas, Ya, tauhid uluhiyah, ilah. Jadi Allah membuka Al-Quran dengan pembagian tauhid dan Allah tutup dengan pembagian tauhid menunjukkan kepada kita bahwa inti sari Al-Quran itu isinya adalah tauhid dan faidah yang lain. Faidah bagi kita, peringatan bagi kita, nasihat bagi kita. Sebagaimana kita meng mengawali membuka hidup ini dengan tauhid, maka akhiri hidup kita pula dengan tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ya, menetapkan adanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini dan beliau memperjuangkan ya menutup segala celah yang bisa merusak tauhid ini. Ya, di antaranya yang saya sebutkan di situ halaman 67 untuk membendung ya, apa namanya hal-hal yang dapat menodai tauhidul ibadah maka beliau memperingatkan kepada kita dua hal sebenarnya yang lain ada tapi kita cukupkan dua hal yang pertama tentang masalah fitnah kuburan banyak orang sekarang lebih meramaikan kuburan daripada lebih meramaikan masjid. Masjidnya sepi, kuburannya ramai pengunjung. Ya. Mereka ibadah di sana, nangis di sana, baca Quran di sana, ya, doa di sana. Masjid sepi. Ya. Itu kenapa? Karena kuburan-kuburan diagungkan. Di uh, orang pada di sana uh, dibangun dan sebagainya. Ini di diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Pada dekan halaman 68, wa qad ra'aitu minal wulad man yahdibu bi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ayahibuna dzalik. Saya melihat para pemimpin di Mekah menghancurkan bangunan-bangunan yang tinggi di atas kuburan. Sekarang kita lihat banyak kuburan-kuburan ditinggikan ada kubahnya. Bahkan di sebagian tempat itu ada kuburan lebih mewah daripada masjidnya. Masjidnya dari kayu, kuburannya dari beton. Ya. Lebih ramai kuburannya daripada masjidnya. Apalagi kalau pas musim-musim tertentu itu. Ya. Insyaallah. Banyak orang malah wisata religi. Nah, nah Jarang yang wisata untuk ke masjid itu jarang. Wisatanya malah ke kuburan. Nah, itu berbis-bis malah, Pak. Nah. Nah, padahal Imam Syafi'i sendiri apa? Melarang bangunan-bangunan yang diagung-agungkan, bangunan yang dibangun-bangun kubah-kubah seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah ngalap berkah yang salah, tabaruk yang salah. Karena tabaruk itu ada dua macam. Ada tabaruk yang dibenarkan, ya, dengan hal-hal yang memang itu mendatangkan berkah dan dengan cara-cara yang yang uh, ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tabaruk yang terlarang, tabaruk dengan hal lain yang tidak disyariatkan, atau dengan cara yang nggak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ada yang tabaruk dengan batu. Ya. Kayak dulu ada batu ajaib. Di mana dulu? Nah. Ponari. Ya. Batu ajaib Ponari. Atau sekarang mungkin batu akik. Baru-baru ini. Ya. Mana-mana bawa akik. Jimatnya di sini. Ngalap berkah dengan batu akik. Ada juga ya yang tabaruk dengan kuburan. Sampai itu ada di sebagian tempat saking rebutan ngalap berkah dengan nisan kuburan sampai ambruk nisannya, Pak. Ngerebutan. Nah, ada juga e, ngalap berkah dengan badannya kiai. Habis makan itu, ya, habis tempat cuciannya, wah buat rebutan ini. Ya, rebutan. Bahkan lebih uniknya lagi, ada yang rebutan rokoknya kiai. Hmm. Rokoknya kiai. Setelah ada di ada, saya sebutkan di sini ada kisah juga. So, ada sebagian pernah ada ya. Eh, terutama ini ibu-ibu gitu. Setelah kiainya merokok selesai rebutan. Ibu-ibu rebutan ya setelah uh, dia rebutan ada salah seorang ibu-ibu yang menang masya allah rebutan rokok langsung anaknya suruh apa nyedot rokok tersebut katanya biar pinter pinter ngerokok <laughs> iya pak Naudzubillah ya. Ini ada ngalap berkah seperti ini. Lebih ironis lagi di Indonesia ini ada yang lebih parah. Ngalap berkah dengan kotoran. Di Jawa Tengah ya ada ya. <laughs> Kalau bulan Syuro ya rebutan kotorannya siapa tuh? Kiai Slamet. Nah, Kiai Slametnya nggak taunya ternyata bukan orang, malah kebu. Ini buat kebulan. Kalau orang dulu ada dan sekarang juga ada pada zaman kita sekarang. Dulu disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad para pengikut Halaj. Halaj itu adalah salah seorang tokoh Wahdatul Wujud, manunggaling kawulolan Gusti itu. Ya. Mereka pengikut-pengikutnya itu tabaruk dengan kotorannya dia. Termasuk sekarang orang-orang Syiah. Makanya saya bilang tadi kata Ibnu Taimiyah, orang Syiah itu orang yang paling bodoh. Ya, disuruh tabaruk dengan kotoran imam mereka. Mau aja. Iya. <laughs> ya, kalau di apa namanya di Facebook atau apa biasanya kadang dapat kiriman seperti itu. Ah, langsung saya loncatin itu. Cici. Ya. Tapi itu begitu orang-orang ya, ada ngalap berkah yang tentu ada keliru. Andaikan ada batu ajaib, andaikan ada batu keramat, ya tentu Hajar Aswad itu lebih utama, Pak. Karena Hajar Aswad itu turun dari surga itu. Sekalipun demikian, apa kata Umar bin Khattab? Ya, andaikan saya tidak melik, saya tahu bahwa kamu wahai Hajar Aswad tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya nggak sudi nyium kamu. Baik. Ya, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengingkari tabaruk jenis model seperti ini. Dulu ada orang-orang yang tabaruk dengan pecinya Imam Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i sendiri. Jadi pecinya Imam Malik itu orang-orang pada rebutan tabaruk dengannya. Kadang peci ini. Seperti di Indonesia ini kadang ada peci dijual mahal itu. Ya, karena pecinya siapa gitu ya kan, toko, kiai dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i marah mengingkari hal itu. Demikian juga para ulama seperti Imam Nawawi, ya, Imam Al Ghazali bahkan mengatakan, fa innal massa wat takbir lil masyahid adatul yahud wan nasara. Imam Ghazali termasuk madhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Mencium dan mengusap-ngusap petilasan kuburan itu adalah adat kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan dari Islam. Taib. Selanjutnya juga Imam Syafi'i menegaskan tentang tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Semua yang ditetapkan oleh Allah, semua yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, maka ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Termasuk di sini saya sebutkan dua contoh sifat ketinggian Allah di atas langit. Imam Syafi'i menetapkan Allah itu di atas langit. Beliau sering membawakan hadis jariah yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dan hadis ini sahih dengan kesepakatan para ulama yaitu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada budak wanita Aina Allah di mana Allah jawab wanita tersebut fis sama Allah di atas langit lalu Rasulullah mengatakan a'tik fa innaha mu'minah Merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Dalam hadis ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, boleh nanya di mana Allah. Karena ada sebagian orang bilang, oh nggak boleh nanya-nanya gitu. Itu bid'ah itu. Oh, aneh kan? Ada yang bilang nanya di mana Allah itu bid'ah. Padahal dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah itu kalau nggak ada contohnya. Ini zaman kita sekarang ini, Pak. Aneh, Pak. Yang sunnah dibilang bid'ah. Yang bid'ah dibilang sunnah. Kan gitu. Yang kedua, jawaban ya, yang benar tentang pertanyaan di mana Allah itu adalah Allah di atas langit. Karena Rasulullah menyetujuinya. Merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Andaikan salah, tentu Rasulullah mengatakan, ya salah jawabanmu itu. Ya, yang benar Allah di mana-mana. Bukan Allah di atas langit. Dan gak mungkin Rasulullah merekomendasi dia. Dia adalah wanita yang beriman. Ini pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak budak perempuan yang lebih pintar daripada dia. Walaupun dia profesor, kiai, kadang gelarnya tinggi, tapi ternyata budak perempuan lebih pintar dari mereka. Ya, baik. Selanjutnya, prinsip yang keempat, mengagumkan sunnah dan memerangi bid'ah. Ini prinsip Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Prinsip Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau sangat mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingkari bid'ah. Di antara wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala halaman 98 wasiat yang sangat agung mirip sekali dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah eh, karena Imam Syafi'i itu, Pak, nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan halaman 98 ya, Imam Syafi'i pernah berwasiat, "Wa usi bi taqwallahi azza wa jal, wa luzumi sunnati wal athari an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi." wa tarkil bidai wal ahwa wajtinabiha. Saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, serta meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu. Masya Allah ini persis dengan wasiat Rasulullah dalam wasiat perpisahan. Dalam hadis Irbat ibnu Sariyah, Rasulullah pernah bersabda, usikum bitakwallah bahwa sami Saya wasiatkan kepada kalian untuk ya, bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada para pemimpin. Kemudian faman ya'isminkum ba'di fasayarah katsira. Siapa yang hidup setelah matiku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair Rasidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Adzu alaiha bin nawajid. Peganglah dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Kita berpegang teguh dengan sunnah ini harus dengan kuat. Karena banyak celaan. Banyak sindiran. Ya. Terutama di akhir zaman. Terutama di zaman kita ini. Betul kata Nabi al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin kal qabidhi alal jamal. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti orang memegang bara api. Banyak orang mencelanya, menyindirnya, dibilang teroris, dibilang ISIS, dibilang aliran keras, ya, aliran radikal, ya, apalagi ya, macam-macam, Wahabi, ya, cingkrang, kebanjiran, ya, yang jenggotan dibilang goblok, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Yang jilbaban dibilang ninja dan sebagainya. Harus berpegang dengan erat. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia adalah orang yang paling sabar. Ya, orang yang paling sabar. Sekalipun ujian, cobaan menimpanya, dia tetap sabar. Ya, karena dia tahu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Lalu Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari apa? Perkara-perkara bid'ah yang baru dalam agama. Karena semua perkara baru dalam agama itu adalah sesat. Ini kata Nabi loh ya. Kullu bid fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Yeah? Dan ini pesannya Imam Syafi'i juga. Makanya nggak ada istilah bid'ah hasanah dalam ibadah. Bid'ah hasanah itu kalau dalam bahasa atau urusan dunia baru ada. Mikrofon ini bid'ah, tapi secara bahasa baru dulu zaman Nabi nggak ada. Ya, HP itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah itu e, secara bahasa saja. Adapun dalam masalah ibadah nggak ada istilah bid'ah hasanah. Apa yang dikatakan oleh para ulama bid'ah hasanah itu maksudnya secara bahasa atau dalam masalah dunia. Seperti ucapan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu secara bahasa. Ya, demikian juga ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan eh, bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang hasanah itu maksudnya dalam masalah bahasa atau masalah dunia. Adapun dalam masalah ibadah, maka Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengatakan bid'ah hasanah. Ini penting karena banyak orang melegalkan bid'ah dengan alasan apa? Ini bid'ah hasanah. Sampai di di Jawa itu ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Mantap. Ya, majelis taklim bid'ah hasanah. Jadi isinya bid'ah hasanah semuanya. Enggak ada bid'ah dolala itu enggak ada. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah taala kalau ditanya tentang ritual tersebut, dia akan mengatakan itu adalah bid'ah yang dolalah. Contoh misalkan, saya ambil contoh. Imam Syafi'i rahimahullah taala dan secara umum ulama-ulama madhab Syafi'i paling kencang mengingkari masalah ini, yaitu perayaan kematian. Ya, atau kalau kita sekarang istilah selamatan atau tahlilan dan sebagainya. Itu di antara sekian ulama madhab, empat, yang paling keras mengingkari ritual ini, itu ulama madhab syafi'i, Pak. Termasuk Imam Syafi'i sendiri. Halaman 105, itu saya bawakan. Ucapan Imam Syafi'i. Ya. Wa akrahul matim. Saya membenci kumpul-kumpul ya setelah kematian itu. Walaupun nggak ada tangisannya. Fa inna dzalika yujaddidul huzna karena itu akan menjadikan cuman sedih. Ya, harusnya sudah lupa, keluarga sudah melupakan. 40 harinya sedih lagi. 100 harinya sedih lagi. Ya. 1000 harinya hmm. setiap tahunnya sedih lagi. Wa yukalliful mu'nah membebani keluarga. Sampai ada orang yang sampai utang sana, utang sini untuk bikin acara ini jual sawahnya, jual mobilnya untuknya. Karena kalau nggak ngadain nanti dikucilkan oleh masyarakatnya. Ya. Jadi omongan, buah bibir. Harusnya enak loh diomongin orang itu. Artis saja sering di, jadi jadi buah bibir kan. Nah. Baik, ma'ana asar. Ya. Di samping juga ada hadis yang melarang hal itu, yaitu hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali kunna na'uddul ijtima' wa sun'atat ta'am 'alal mayyit minan niyaha. Kami yaitu para sahabat menganggap bahwa kumpul-kumpul dan membuatkan makanan ya, setelah kematian itu termasuk meratapi mayat. Jadi ini eh, ada dalilnya dan juga ditegaskan oleh ulama-ulama madhab syafi'i. Dalam kitab-kitab kuning sendiri banyak yang menegaskan hal ini. Tapi banyak para tokoh yang menutup-nutupi hal ini ya menutup-nutupi hal ini ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah. Waktunya udah mau habis. Mungkin 10 menit lagi kayaknya. Mungkin sambil menyiapkan apa namanya e, pertanyaan. Kita nanti buka jam 11 seperempat. E, prinsip yang kelima, melarang fanatik dan taklid buta. Fanatik itu artinya taasub, yang gapan yang merasa paling benar. Dibelanya mati-matian. Sehingga dibacakan kepadanya ayat Quran, dibawakan kepadanya hadis Nabi SAW. Alaihi Gak mempan. Karena dia sudah apa? Fanatik buta taklid buta. Ya. Orang kalau sudah seperti ini bahaya, Pak. Ya, bahaya. Karena akhirnya dia akan mementahkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan kepadanya. Kita ini harusnya ikut kepada apa? Quran dan hadis tunduk. Naduru sunnah hai sudarat. Kita itu bersama dalil kemanapun dia berputar kita ikuti. Jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena fanatik kepada orang, fanatik kepada kelompok, fanatik kepada ustadz, fanatik kepada kiai. Enggak boleh. Ya, itu tidak di, diperbolehkan. Tep. Imam Syafi'i rahimahullah melarang kita fanatik dan melarang kita taklid buta. Karena ini akan membutakan mata kita. Akan membutakan otak dan akal kita. Sehingga nggak berjalan. Orang kalau sudah pokoknya ini yang benar. Pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya ini repot ini. Sehingga dibawakan kepadanya, Pak, ini dalilnya Quran, ya. Surat ini bisa dicek sendiri, hadisnya sahih Pak dalam Bukhari Muslim. Enggak, pokoknya yang benar ini. Nah, ini repot. Sehingga seperti kata pepatah, anza walau tarat. Kambing walaupun terbang. Itu peribahasa dalam bahasa Arab tentang dialog dua orang. Dulu dikisahkan ada dua orang lagi berjalan. Terus di tengah-tengah perjalanan ada bayangan di kejauhan. Terus mereka debat. Ayo, ini anjing, eh ini, ini kambing ataukah burung? Ya, Udah sambil berjalan, ternyata apa? Bayangan tersebut bisa terbang. Berarti pasti burung. Yang satu fanatik Pak dengan pendapatnya, nggak mau ngalah. Anzah walau torot. Pokoknya kambing walaupun terbang. Nah ini, pokoknya ini repot ini. Jadi walaupun sudah benar-benar salah, dia akan membela apa? Pendapatnya. Nah ini kan sudah jelas salah itu, tapi dia nggak mau ngalah seperti ini membabi buta seperti ini ini ya, diingatkan oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i menghasung kepada kita untuk selalu ikut kepada dalil Quran dan hadis bahkan Imam Syafi'i melarang kita semuanya untuk taklid kepada beliau perhatikan kata Imam Syafi'i uh, Idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulillah halaman 111. Dapati dalam kitabku ini hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah fakulu bisunnati Rasulillah wada'u makultu. ikutilah sunnah Rasulullah tinggalkan pendapat saya fattabi'uha wa la ila kauli ahad ikuti dia jangan menoleh kepada pendapat siapapun Masya Allah ini beliau juga sering mengatakan Ida sohal hadisu fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sohi, itulah pendapat saya. Baik ketika saya masih hidup atau setelah saya meninggal dunia. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan kalian taklid kepada saya. Ya, beliau nyuruh kita ikut kepada dalil. Kalau ada dalilnya Quran, kalau ada hadisnya yang sahih ikuti. Itulah pendapatku. Ya, makanya para pengikut Imam Syafi'i yang sejati seperti Imam Nawawi dan yang lain-lain mereka mengamalkan wasiat ini murid-muridnya Al-Muzani dan yang lainnya walaupun mungkin pendapat Imam Syafi'i tidak seperti itu contoh misalnya pendapat Imam Syafi'i dalam masalah makan daging unta itu nggak membatalkan wudhu tapi ada hadis dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah menyuruh untuk berwudu setelah makan daging unta. Kata Imam Nawawi. Inilah pendapat yang benar walaupun bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i. Padahal Imam Nawawi itu orang yang bermadhab Syafi'i. Ini baru Syafi'i yang benar. Ya, jangan sampai kita itu malah menolak dalil hanya karena ucapan orang. Ini salah. Ini tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Yang lebih aneh lagi, yang kita ikuti bukan Imam Syafi'i. Dibawakan kepadanya dalil Al-Quran, dibawakan kepadanya hadis Nabi. Oh enggak, kata kiaiku yang benar begini. Kiai, bukan Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i aja nggak boleh, apalagi kiai. Dulu Ibnu Abbas pernah marah besar tatkala dia menyampaikan sebuah hadis dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aku lulakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir kalian ini dihujani apa? Batu dari langit. Saya sampaikan kepada kalian, Rasulullah mengatakan demikian, tapi kalian malah mengucapkan apa? Abu Bakar dan Umar. Masya Allah bantah ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar Umar aja bikin Ibnu Abbas marah. Gimana coba kalau beliau mendapati manusia pada zaman kita sekarang, orang-orang yang membantah ucapan Nabi dengan ucapan bukan Abu Bakar dan Umar, bukan Imam Syafi'i, tapi kiai, ustad, apalagi ustad, ya, ustad ustadan. Ya. Nah, tapi yang terakhir, prinsip yang keenam Sebenarnya ada sembilan, cuma kita waktunya nggak cukup jadi enam aja. Untuk selengkapnya bisa beli kitabnya. Hmm. bukan promosi ini, promosi kebaikan. <laughs> Baik, Prinsip yang keenam adalah persatuan. Ya, yeah. ini termasuk prinsip yang sangat ditekankan di dalam agama Islam. Islam sangat menganjurkan kepada kita bersatu dan melarang kita dari apa? Berpecah belah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraq. Bersatulah kalian dengan tali Allah, Al-Qur'an dan Sunnah dan jangan berpecah belah. Ini prinsip jauh-jauh hari sebelum ada ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Bang. Sudah ditanamkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menganjurkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Ya, di antaranya cara mewujudkan persatuan itu adalah dengan taat kepada para pemimpin. Makanya dalam wasiat Nabi tadi apa? Usikum bitaqwa wasam'i wa ta'at. Saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Bersatu. Karena kalau kita nggak taat kepada pemimpin, yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Demo, tawuran, kan gitu. Taib Imam Syafi'i menegaskan ya, bisa diperhatikan pada halaman uh, 122 wasam uli ulil amr madamu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju alaihim bisayf hendaknya kita mendengar kepada para pemimpin selagi mereka salat mencintai mereka dan tidak memberontak mereka Hendaknya kita mendoakan, bantu mereka, bantu para pemimpin. Jangan malah di ya, jelek-jelekkan di muka umum, ditebar aibnya, dibongkar ya, di media-media dan sebagainya. Ngurusin orang itu nggak gampang, Pak. Imam Syafi'i mengatakan, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawa. Ngurusi orang itu lebih susah daripada ngurusin binatang. Kalau ngurusin binatang tarik satu, yang lain ngikut gampang. Tapi ngurusin orang, ya, ngasih keputusan ini, yang ini demo. Yang kasih yang ini, yang sini demo. Ya. Nah, repot. Ngurusin orang itu lebih repot. Nah, makanya kita harus mendoakan kebaikan dan tidak menjelek-jelekan para pemimpin. Duh, udah ada nih. Oh, selawatan itu ya? Oh iya iya. Taib. Yang kedua, Imam Syafi'i menggambar eh, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan karena perbedaan itu pasti terjadi. Kita kadang berbeda dengan teman kita, berbeda dengan istri kita, ya, berbeda dengan mungkin pengurus dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menekankan kepada kita kaidah tentang memahami hal ini bahwa perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang tercela, ada perbedaan yang tidak tercela. Perbedaan yang tercela yaitu perbedaan yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis. Contoh, perbedaan orang-orang Syiah yang mencela sahabat misalkan. Ini perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Ya, perbedaan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adab kubur Ya, ini nggak bisa ditoleransi. Perbedaan Islam liberal, ya, yang menggugat syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ini nggak bisa ditoleransi karena jelas-jelas pertentangan dengan dalil. Yang kedua, perbedaan yang tidak tercela, yaitu perbedaan yang masing-masing memiliki argumen yang kuat atau dalilnya masing-masing nggak jelas. Maka di sini kita harus bersikap dewasa saling toleransi. Ya, saling toleransi berlapang dada. Ya. Imam Qatadah pernah mengatakan, "Man lam ya'rif ikhtilafal ulama, lam yashumma anfuhul fik." Siapa yang tidak mengetahui perbedaan di kalangan para ulama, hidungnya belum mencium bau fikih. Jadi harus toleransi. Ya, contoh misalkan perbedaan banyak, ya, perbedaan pendapat Eh, misalkan ya tadi ada yang tanya kepada saya tentang adan mengadani bayi ya itu ada perbedaan di kalangan para ulama sebagian hadisnya mensahihkan sebagian hadisnya apa melemahkan dan perbedaan seperti ini kita harus toleransi kalau yang mengatakan hadisnya sahih ya jelas mengatakan sunnah berarti disyariatkan kalau mengatakan hadisnya tidak sahih berarti tidak disyariatkan Ya, perbedaan seperti ini kita harus toleransi. Ya, harus toleransi. Nah, termasuk hal yang unik adalah apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Halaman 127, Imam Syafi'i pernah debat sama temannya ulama juga namanya Qasim bin Salam, Abu Ubay. Tentang tafsir firman Allah salah satu kuru iddah wanita. Tiga kuru itu apa? Tiga kali haid ataukah tiga kali suci. Awalnya Imam Syafi'i mengatakan tiga kali haid. Imam Abu Ubaid mengatakan tiga kali suci. Debat. Masing-masing bawakan dalilnya. Setelah debat, masing-masing ganti pendapat. Imam Syafi'i yang awalnya mengatakan tiga kali haid, setelah debat mengatakan tiga kali suci. Imam Abu Ubaid yang pertama kali mengatakan tiga kali suci ganti mengatakan tiga kali haid. Masing-masing terpengaruh dengan argumen yang dibawakan oleh temannya. Masya Allah. Saling menghormati. Makanya kita kalau masalah-masalah itu adalah masalah perbedaan yang masing-masing ada dalilnya yang kuat atau dalilnya tidak jelas, maka mari kita sikapi dengan apa? Dengan lapang dada. Terutama ayol ehwa di antara kita sesama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, eh, perbedaan itu pasti ada. Tapi mari kita sikapi dengan bijak, dengan dewasa, ya, tidak menambah perpecahan dan permusuhan. Kita ini udah sedikit jumlah kita, jangan sampai udah sedikit tambah tengkar di antara kita. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya ahlas sunnah, tarafaku rahimakumullah fima bainakum, fa innakum aqallun nas." wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling ya mengasihi di antara kalian, saling berlemah lembut di antara kalian, karena kalian ini orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan udah dikit, malah apa? Tengkar, tahdir tahdiran. Nah, nah, saling menjatuhkan, saling mencakar antara satu dengan yang yang lain. Mari kita saling melengkapi. Saling melengkapi demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayolah ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pembahasan yang bisa kita baca dari buku Manhaj Salafi Imam Syafi'i yang ingin lebih e, detail ya karena tadi belum selesai ya sampai sampai tamat sebenarnya maka bisa membaca lagi ya pada kitab yaitu manhaj salaf Imam Syafi'i, prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Mudah-mudahan yang bisa kita pelajari ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Sudah masuk duhur Sudah duhur? Berarti sudah selesai? Selesai. Hah? Selesai. Gimana? Oh, atau gitu ya nggak apa-apa. Adzan dulu. Sekarang sudah masuk ini? Sudah Eh? Sudah. Kalau udah gitu berarti apa namanya? uh, eh, adzan dulu sambil menunggu komat kita jawab adzan. Ya, mungkin seperempat jam gitu. Atau terserah. Nah.